Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa cahaya hati yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah Au kama qal sallallahu alaihi wasallam Lau ajazallah ayas juda abdan li abdin Fa amarallahu ayas juda Zauja ila zauji Subhanallah Kalaulah seandainya Allah memperbolehkan seorang hamba Allah untuk sujud kepada hambanya, maka niscaya seorang wanita untuk diperintahkan sujud kepada suaminya. Namun, sujud ini, ruki ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan melihat sosok seorang wanita yang sangat solehah. Sosok seorang wanita yang diterpa dengan berbagai macam keadaan. Suaminya bertahun-tahun karena stroke dan anaknya sangat membutuhkan biaya demi sekolahnya, demi pendidikannya dan dengan keindahan ikhlas yang ada di dalam hati seorang wanita ini terpaksa harus mengambil alih dengan berbagai macam aktivitas suaminya dengan kekuatan yang ada, keyakinan yang ada. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan bersilaturahim kepada seorang sosok wanita ini dan insya Allah tayang ini dapat membuka hati kita, mata batin kita dan semakin menjadi orang yang bersyukur dengan apa-apa yang nikmat Allah berikan kepada kami ataupun kepada kita seluruhnya. Mudah-mudahan tayangan ini insya Allah bermanfaat untuk kita seluruhnya. Mari pemirsa untuk sama-sama menyaksikannya. Inilah pekerjaan saya sehari-hari sebagai tukang ojek yang saya lakoni dari pukul 7 mengantar anak TK lalu balik lagi setengah 8 mengantar anak SD begitulah setiap harinya sampai selesai itu jam 12 siang dan kadangkala kala bukan hanya di ojek aja saya bekerja kadang pula ada anak mahasiswi yang ingin diantar saya saya bersedia mengantarnya ke kampus kemana saja yang penting saya mendapatkan uang Kerjaan ini saya lakuni semata-mata saya mencari ridho Allah karena selama ini suami saya sudah tidak bisa mencari nafkah untuk keluarga karena suami saya terkena lumpuh, stroke. Jadi sekarang saya yang mengambil istilahnya mengambil ahli pekerjaan dia sebagai tulang punggung dalam keluarga ini. Assalamualaikum. Pak Toto Ya. Iya, apa kabar? Saya Abi Maki Pak Toto. Sehat Pak Toto? Alhamdulillah. Sedang sendiri Pak Toto ya? Iya, Ibu ada? Ibu lagi ngojek. Oh, biasanya katanya jam segini udah datang ya, tapi belum iya. mungkin sebentar lagi ya. Iya, iya mudah-mudahan bisa ketemu lah. Tuh, alhamdulillah. Masya Allah, emang panjang umur ini. <laughs> Baru di ceritakan ada Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> Ya. Baru Ma sampai Pak Iya, alhamdulillah baru sampai. Iya. Ibu juga baru sampai ya. Iya, Dari mana, Bu? Saya Pak Iya duit ojek ngojek <laughs> oh, di, di di daerah depan aja apa bagaimana ya ngantar anak-anak oh ngantar anak-anak sekolah iya. ya jadi kalau pagi diberangkatkan Berangkat, diantar nanti dijemput lagi dijemput lagi ada berapa anak yang di itu bu ada tiga Ustaz. ada tiga itu setiap hari seperti setiap itu setiap hari tapi berbarengan waktunya oh begitu jadi saya bolak balik gitu iya iya jadi bolak balik untuk uh, apa namanya antar, antar jemput anak-anak iya. itu sudah berapa lama bu begini Udah dua tahun semenjak bapak sakit aja. Semenjak bapak sakit. Jadi bapak sakitnya setelah uh, sudah dua tahun. Dua tahun lebih. Itu bagaimana ceritanya dulu tuh uh, keadaannya? Tuh dari tadinya bapak yang uh, cari uang. Cari uang. Setelah itu ya terus bapak sakit gantian cari uangnya. Mm -hmm. Sudah dua tahun kejadian begini. Selain ngojek aktivitas sehari-hari apa aja ibu? Ya itu nyuci. Nyuci nyuci pakaian. Kapan itu waktunya kalau nyuci pakaian? Setelah habis antar jemput ini aja anak-anak itu baru ngambil cucian. Kadang-kadang mereka yang datang ke sini. Oh, untuk mengantarkan cucian. Iya. Punten anak ada berapa, Bu? Ada dua. Ada dua. Oh, jadi anak ada dua, e, semuanya sekolah ya? Sekolah, satu SMK, satu SD. Satu SMK, satu SD. Iya. Dan itu, Alhamdulillah, anak tidak putus sekolah ya? ya terus dibiayai dengan kekuatan yang ada. Ya, insyaallah insya Allah sampai nanti. Insya Allah, amin amin. Eh, kesulitan saya banyak Ustaz. Kalau ya. soal materi memang saya apalagi gitu ya, anak masih sekolah, rumah harus bayar gitu ya. Terus ya obat juga harus gitu ya. Saya harus kemana? Kecuali saya harus ya bekerja gitu. Memang itu mungkin tuntutan saya sekarang ini saya dituntut untuk suami saya dulu saya mungkin ini teguran dari Allah gitu tadinya gitu saya lalai atau gimana nah, sekarang mungkin sekarang ini saya dituntut tapi kalau soal kesulitan banyak selain ibu ngojek setelah itu membereskan ataupun mencuci pakaian ada lagi selain itu nggak ada yang kadang-kadang disuruh sama orang belanja ke pasar saya mau suruh ngomong juga saya mau yang penting saya dapat uang gitu. saya oh jadi uang. ada ada tetangga yang itu tolong belanjakan ya, gitu akhirnya ibu berangkat ke pasar ya. untuk belanja gitu ya ya walaupun hanya lima ribu perak untuk ke pasar saya mau oh gitu ya yang ya. penting ada yang ada penting apa ada. saja yang halal untuk diterima oleh ibu ya ya ya, subhanallah memang keadaannya saat bapak sakit mulai dua tahun yang lalu ya. selalu begini selalu begini iya ada nggak perasaan ibu mm, dengan dengan e, mungkin mengatakan ya Allah kenapa begini ada perasaan begitu nggak? Saya pernah hampir menyalahkan Allah itu tidak adil saya pernah gitu tapi ya, saya ya. berbalik lagi ya Ustaz. Ya. Allah mau saya gini karena mungkin Allah lebih sayang saya dibanding yang lain gitu. Betul, betul. Allah sayang saya jadi saya terima ini apa adanya karena saya yakin dibanding dibalik ini semua pasti Allah menyimpan sesuatu yang indah buat kami sekeluarga. Pasti seperti itu, pasti seperti Saya itu. yakin gitu. Yakin, yakin harus yakin seperti itu. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak yakin seperti itu, orang mukmin ini pasti akan putus asa. Hmm. Makanya di situ ada akhirat, di situ ada surga. Makanya dengan kejadian seperti ini, insya Allah merupakan salah satu jalan menuju surga. Subhanallah, apapun yang dilakukan oleh seorang istri demi mengangkat derajat sakinah mawaddah keluarga. Rela melakukan beberapa pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seorang pria. Menghantar anak ataupun boleh dikatakan mojek mencari nafkah. Bahkan menjadi siap untuk mencuci pakaian tetangga-tetangganya. Dari penghasilan yang ala kadarnya itulah berusaha untuk mengobati suaminya. Saya sakit udah tahun lebih pertama kena serangan stroke tahun 2007 tepatnya bulan April uh, saya sempat dirawat nah satu minggu setelah dirawat saya sangat terpukul dengan keadaan fisik saya saya mengalami mulut miring kaki di sebelah kiri jalan diseret-seret tapi saya jalani dengan usaha uh, terapi ke sana kemari cari tempat pengurutan atau pengobatan dengan atu buntut, refleksi, dan lain-lain lah udah banyak sampai yang memakai tenaga dalam atau yang biasa bisa saya rasakan. Terus eh, selama ini untuk mengobati bapak, eh, tadi kan dibilang terapi secara nggak ke dokter di mana itu bu dan bagaimana? Ada di sini eh, perusahaan Korea. Iya jadi saya setiap pulang pulang dari dari jemput anak-anak itu saya sholat dulu karena iya. yeah. keburu saya mau kena ke tempat itu yeah. saya sholat baru saya bawa bapak terapi yeah. selesai jam empat setengah lima baru pulang lagi itu berapa hari sekali terapi itu ya? setiap hari setiap hari cuma minggu aja minggu aja minggu saja libur libur dan itu tiap hari dilakukan hari. seperti itu terapinya ya. mungkin dengan ada obat-obatan tradisional mungkin dipakai juga ada kali ya itu ya. saya ya nanam pohon itu mahkota dewa jadi itu aja yang saya petik saya bikin jamu sendiri oh jadi selain itu nggak digunakan nah. lagi jadi terapi hanya tradisional dengan mahkota dewa yang ya, tadi iya. disampaikan ya, oleh iya, ibu tadi itu aja itu karena aja. obat itu udah mahal pak ustadz iya karena anjuran dari tempat terapi tidak ya. perlu minum obat tidak perlu minum obat oh dari anjuran terapi ya. itu iya iya selama ini waktu dalam keadaan bapak sehat bapak di mana kerjanya tuh supir supir kalau ibu waktu itu Enggak. Enggak di rumah aja. Di rumah rumah tangga. Begitu bapak sakit, ibu kok langsung bisa udah ambil istilahnya jemput anak saja atau ojek saja, ibu bisa lari ke sana. Gimana ceritanya itu awal mulanya? Awal mulanya saya kan, anu apa? Ini tadinya juga saya berpikiran harus apa yang harus saya lakukan gitu. ya. Tidak berkepikiran gitu. Belajar bela swasta, ah, jualan. Berjualan gitu, yeah. jualan nasi. Saya pikir di sini banyak mahasiswa. Iya, yeah, gitu. iya. Gitu. Yeah ternyata ada yang butuh oh, ini nggak ada tukang ojek jadi kadang-kadang ada motor kan dipinjamin untuk ke pasar tuh iya, ya iya. saya antar jadi terbengkalai dagang ini gitu hmm. jadinya lagi pula anak-anak mahasiswa juga udah banyak kan, awalnya nah, waktu gitu. Iya. mahasiswa iya. libur tiga bulan oh mahasiswanya libur tiga iya, bulan jadi nggak ada iya. pemasukan nggak ada pemasukan sama iya. sekali iya waktu dagang itu iya. akhirnya dengan antar jemput seperti itu iya. itu motor ibu beli atau bagaimana Enggak, dipinjemin oh dipinjemin sama tetangga atau ade. dan ibu mungkin ngasih juga ke ade atau ala kadarnya Enggak, dia nggak mau oh kan rusak tanggung sendiri oh gitu masya allah baik juga ya jadi pakai tapi kalau rusak, rusak eh, tanggung sendiri iya. ataupun semua owner deal semuanya ya iya. perbaiki sendiri gitu ya Hmm, Alhamdulillah kalau kalau dilaksanakan istilahnya ke kenikmatan ada ya. saja jalan untuk keluarnya ya. bu ya. Hmm. Tapi kalau hari Minggu kadang-kadang saya yang ngojek ini ini yang ngojek gantian. Oh anak yang iya, ngojek. Ya, Oh jadi kalau hari Minggu malah eh, yang ini anak pertama ya. anak pertama malah yang jadi ini yang ngojeknya kita ya kita yang langsung ngojek kalau kalau ibu lagi itu anak yang ngojek. Ya. Subhanallah. Saya ya. kalau hari minggu tuh lebih banyak cucian orang tuh jadinya saya yang gosok nyuci. Sehari itu sanggup berapa ember nyuci biasanya? Kadang sampai lima bak, kadang sampai lima bak. Sa nyuci sendiri. sendiri. Ada mesin cuci? Mesin cucinya kan udah nggak bisa berfungsi. Gitu. Oh, jadi pakai tangan tuh. Ya. Itu sama setrikanya langsung. Setrika. Dijemur di belakang langsung setrika. Ya dalam sehari itu berapa cucian sampai bersih jadi berapa hari mereka menyimpan di ibu setelah dikembalikan dengan keadaan bersih paling dua hari dua hari kadang-kadang ya. suka hari ini kasih mintanya sore kan gitu cucian mereka itu sudah dua eh, dua kali dalam seminggu dua, dua kali dalam seminggu mereka itu tapi kalau suasana hujan kan depan di depan aja. ini maka ibu pasang-pasang itu. Oh, pasang-pasang ini untuk iya kena angin biar tetap bisa kering begitu ya. iya. ya. Subhanallah seperti itu. Kalau bapak kira-kira yang diinginkan oleh bapak saat ini kira-kira apa gitu pak? Ya cuma satu. Iya. Agar ah, ya, biasa sehat kembali. Iya. Dan berbuat untuk orang lain semampunya. Iya. iya. Saya pengen bapak. Agar Amin, amin. Agar bisa beramal gitu. Mm. Untuk orang lain. Iya. Mm. Ya sekarang mah udah nggak ada yang lain-lain kecuali satu ibadah sama sehat mm. itu aja. Amin. Selebihnya ya udah ya terpikirkan. Iya, iya. Tapi Masya Allah beginilah dalam syariat Islam ya Kalau seandainya suami dalam keadaan kesulitan Maka istrilah yang harus berada di sampingnya Lihat Rasulullah Rasulullah pun dalam kesulitan saat itu Khadijah yang berada di sampingnya Begitu selalu seperti itu Jadi belum tentu yang namanya suami akan selalu di depan tapi terkadang istri pun harus seperti itu. Makanya saya selalu ingin menyatakan, di khususnya di depan ibu dan bapak juga anak-anak, Rasulullah sampai mengatakan, apabila ada seorang wanita Lalu seorang wanita ini adalah sholat lima waktu, selanjutnya puasa Ramadan, dan taat bahkan berbakti kepada suaminya, itu terserah kepada wanita itu mau pintu surga mana untuk masuk. Insya Allah ibu, apapun dilakukan ini merupakan hikmah yang besar. Subhanallah, wanita ini menjadi tulang punggung keluarga. Dan wanita ini pula yang selalu siap mendampingi suaminya kapanpun dan dimanapun. Ternyata merupakan ibrah bagi siapapun yang menyaksikannya bahwa sesungguhnya wanita yang solehah adalah yang selalu mendampingi suaminya saat apapun dan bagaimanapun kejadiannya. sebelumnya saya mohon maaf kalau mungkin sudah mengganggu istirahat ibu sama bapak. Oh, Iya, saya mohon pamit. Namun sebelumnya mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya untuk keluarga ibu dan bapak di sini atau khususnya lagi untuk bapak mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan yang sempurna. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Allahumma rabban nas adhibil ba'sa Ashfi anta syafi la illa shifa'uka Shifa'an la yughadiru saqama Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim Lihatlah kami, Ya Allah Hamba-hambamu yang sangat mencintaimu Dan kami yakin Engkau pun sangat mencintai kami Ya Allah, Ya Rabbana Ya Rahmanu, Ya Rahim Lihatlah ya Rabbana hambamu Pak Toto ya Allah Yang kau berikan ujian ataupun cobaan kepada dirinya. Ya Rabbana, jadikanlah keribuan daripada keluarga Pak Toto ini sebagai penyembuhan yang cepat bagi Pak Toto, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbana, kembalikanlah kesehatan Pak Toto seperti halnya ketika mereka keluarga ini berada dalam kesehatan yang sempurna. Ya Allah, Ya Rabbana, berikan kesabaran kepada keluarga Pak Toto. Berikanlah kesabaran kepada istrinya, Ya Allah. Berikanlah keikhlasan balasan dari apa-apa yang telah menimpa kepada dirinya dan jadikanlah anak-anaknya anak-anak yang soleh yang selalu berdoa kepada kedua orang tuanya dengan doa-doa yang selalu terukir di dalam hatinya setiap hari dilimpahkan kepada kedua orang tua yang dicintainya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak, Bu, Insya Allah dan kesempatan nanti kita ketemu lagi. Amin. Mari. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini eh, ada amanah dari Antep Peduli silahkan ibu bapak mungkin bisa menggunakannya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk keluarga. Mohon diterima ibu atau bapak silahkan. Iya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ibu ya. Amin. Amin. mudah <laughs> ya. Sabar dan insya Allah harus yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan menyembuhkan bapak. Insya Allah amin. Juga ibu selalu siap dan kuat. Ya. Anak-anak juga jangan lupa doain ibu sama bapak ya. Iya, terus selalu doanya yang hebat. <laughs> Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, itulah hal-hal yang terjadi di muka bumi ini. Namun ada satu hal yang harus kita pahami satu doa yang sangat indah ketika diungkapkan, Ya Allah jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi ternyata keluarga sakinah mawaddah warahmah bukan hanya dibuktikan dengan harta yang melimpah ataupun kesehatan yang sempurna. Tapi lihatlah, satu kejadian yang nyata di depan mata kita. Ternyata walaupun suaminya dalam keadaan seperti itu, istrinya banting tulang keringat yang selalu bercucuran dari tubuhnya. Tapi nampak suatu keluarga yang dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa demikian? Karena mereka bagaikan tangan yang selalu kompak. Mudah-mudahan tayangan yang kita lihat ini benar-benar dapat bermanfaat untuk kita seluruhnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al hubu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.